والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الخاص تعرفه الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد Fakhaja biqaulina ala mahsurin al-amu. Wa takhsisu lughatan bi ta'mimi. Istilahan ikhaju ba'di afradil ami. Wal mukhassisu bi kasisati fa'ilu takhsisi wa syari'u. Wa yutlaku ad Wa dalilu taksisi naw'ani muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu malam ma la yastaqilu bi nafsihi. Fal munfasilu ma yastaqilu bi Definisi khas secara bahasa khas adalah lawan dari an. Secara istilah adalah lapat yang menunjukkan mahsurin bilangan yang bisa di dibatasi, bisa dihitung, masih bisa dihitung. Alam mahsur bisa dibatasi bisa ten dengan person tertentu atau adadin atau bilangan tertentu. Contoh person kal asmil alam, nama diri. <coughs> Muhammad, maka Muhammad itu khot. Di dalam mencakup kecuali seorang yang bernama Muhammad saja atau bilangan belisarah a'lam belisarah untuk ya, dibatasi dengan person contohnya adalah nama diri atau isim isyarat orang ini maka cuma menunjuk mengacu pada satu orang tertentu oh, adadin atau dibatasi dengan bilangan contohnya wal adad adalah untuk isim adad isim bilangan datang 100 orang maka 100 orang itu hak karena dia bisa dibatasi dengan bilangan jadi jabikolina ala mahsurin maka tidak termasuk khos karena kita katakan syaratnya adalah mahsur adalah alam, am am karena am itu mencakup seluruhnya tidak kemudian dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Kemudian berkaitan dengan khas ada namanya takhsis. Iya. Sebenarnya ini seharusnya lain bab karena udah kemudian tidak ada hubungannya dengan, dengan khas. Namun ya sering dibahas seperti ini. Sekalian bahas khas, sekalian takhsis. Takhsis secara bahasa lawan dari takmim. Takmim itu menjernalisir bahasa jauhnya gebiah uyah pukul rata menganggap semuanya sama dengan taksis itu mengkhususkan kemudian istilah-istilah ikhlas bakti afrodil am mengeluarkan sebagian anggota am dari hukum am keluarkan dari Tum'an Jadi yang namanya taksis itu mengeluarkan sebagian anggota am dari hukum am. Bukan menyebutkan sebagian eh, anggota am dari hukum am. Eh, bukan maknanya adalah menyebutkan ba'dul afradil am. Kita lihat di sini beliau memilih istilah ikhlas mengeluarkan sebagian anggota am dari hukum am. Tidak menggunakan istilah tidak kemudian beliau tidak mengatakan menyebutkan sebagian hukum am. Karena menyebutkan sebagian anggota am itu bukan termasuk taksis. Kalau ikhlas mengeluarkan sebagian anggota am itu taksis, akan tapi kalau menyebutkan sebagian anggota am itu bukan taksis. macam dalam ayat surah Al-Baqarah 238 hafizu ala salawati wa salatil wusta. Maka adalah jagalah, adalah kalian jaga semua salat. Dan jaga salat yang pertengahan yaitu salat asar. Maka wa salatil wusta dan jaga salat asar di sini adalah zikru afradil am. Menyebutkan sebagian anggota lafaz am ini tidaklah berarti kemudian aturan yang tadi di awal disebutkan yaitu menjaga semua sholat itu dihapus atau dikhususkan sehingga kemudian yang wajib dijaga hanya sholat asar saja, sholat yang pertengahan tidak. Akan tapi itu cuma menegaskan dan memberikan ketegasan khusus adanya perhatian khusus untuk sholat tersebut. Jadi zikru ba'di afradil am itu laisa taksison. Menyebutkan sebagai anggota am itu bukanlah termasuk taksis. Yang taksis itu ikhraj mengeluarkan. Artinya apa? Anggota am itu tidak kemudian mengikuti hukum yang ada bersahabatlah dengan semua orang kecuali dia. Dia semua orang mendapatkan status boleh jadikan sahabat. Dia itu tidak boleh jadikan sahabat. Maka dia keluar dari hukum ketentuan yang berkaitan dengan teman dengan anggota yang lain. Beda. Jadi, dia ini, si A ini jangan dijadikan sahabat. Yang lain boleh jadikan sahabat. Maka ada perbedaan. Jangan kalau zikru tadi afrodil am itu sejajar. Jagalah semua salat, jagalah salat lima waktu. Dan jagalah salat potongan yaitu salat asar. Maka selaras semuanya adalah dijaga. Maka itu bukan pengkhususan. al mukhasis adalah fa'il taklid, taklis yang melakukan taksis. Siapa yang melakukan taksis? Mukhasis terkadang maknanya syari Allah dan Rasulnya yang menetapkan syariat. Laku dan digunakan dalil-dalil yang ya ya hasil lebih taksis ya terjadilah taksis karenanya. Istilah mukhasis itu memiliki dua pengertian. Pertama pengertian pertama adalah Allah Subhanahu wa taala kata Nabi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkadang juga digunakan untuk dalil dalil ini mengkhususkan dalil itu maka dikatakan dalil ini mukhasis untuk dalil tersebut kemudian yang kedua atau yang berikutnya dan tanda dalil taksis atau mukhasis ada dua macam tersambung dan terpisah mutasil adalah mukhasid yang layak lebih nasi tidak berdiri sendiri Jangan munfasya adalah mukhasid yang lebih nasi bisa berdiri sendiri Faminal mukhasid al-mutasil di antara mukhasid yang bersambung ada istisna. Secara bahasa istisna maknanya adalah asan yu melipat Ratu ba'di ila ba'di, mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain. Seharusnya melipat kasanjil habli semacam mengikat atau melipat mengikat tali. Dengan istilah adalah mengeluarkan sebagian anggota am dengan ilah itu dengan salah satu saudaranya Gairu hatta siwa suwa Contoh istisna yang Atau taksis yang mutasil Innal insan ala ini semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal sholat, mewasiatkan kebenaran dan mewasiatkan kesabaran. Maka di sini aladina amal dan seterusnya itu dikecualikan dari hukum rugi maka berarti di sini ada terjadi taksis ikhlas ba'di ya, ya, mengeluarkan sebagian afrod al-am aslinya am inal insan di sini adalah ada al istirahat oleh jinsi semua orang kan tapi kemudian ada kemudian nama mukhasif yang mutasil ilal ladina aman maka tidak termasuk ucapan kami dengan ilah dan salah satu saudaranya takses dengan syarat atau yang lainnya. takses dengan syarat tidak bisa disebut apa? istisna. Surutul istisna, syarat-syarat istisna, pengecualian. Yustaratu lisihatil istisna'i surutun minha. Disyaratkan untuk sahnya istisna surutun beberapa syarat diantaranya ittisaluhu bil mustasna minhu hakikatan au hukman fal mutasilu hakikatan al mubasiru lil mustasna minhu bihasu la yafsilu bainahuma la yafsilu bainahuma fasilun wal mutasilu hukman ma fusila baina wa bainal mustasna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu kasu'ali wal atasi Fa in fusila bainahuma faslun aw sukutun lam yasiha al-istisna'u. Mislu ayakul abidi akharun. Summa yaskutu aw yatakalamu bi kalamin akhar summa yakul ila sa'ida fala yasisu al-istisna'u wa yu'taqu al-jami'u. Wakila yasul istisna'u ma'a sukuti awil fasili idza kana al-kal idza kana al-kalamu wahidan di hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Makkah Inna hadzal balada harama Allah yawma khalaqa samawati wal arda la yu'dadu syaquhu wa la yuhtala hawlahu Faqala al-Abbas apa itu di situ? يا رسول الله tanya Ya Rasulullah sendiri cetak cetaknya enggak jelas. Ya Rasulullah ila idkhira fa innahu liqainihim wa buyutihim Qala illa idkhir. Wa hadzal qaul arjahu li dalalati hadzal hadisi alaihi. Ya, syarat istisna yang pertama adalah bersambung dengan mustasna minhu. Baik secara hakiki ataupun cuma secara status, secara hukum saja. Secara status hukumnya saja. Mutasil yang hakiki adalah al-mubazir yang berkaitan langsung dengan mustasna minhu. Artinya layak di dalam misah di antara keduanya fasilun satu pun pemisah. Sedangkan mutasil hukman ma fasala baina baina mustasna minhu adalah sesuatu yang dipisah antaranya dan mustasna minhunya dengan fasilun dengan pemisah akan tapi la yumkin uhu yang tidak mungkin dicegah semacam batuk dan bersin maka seorang yang kemudian berkata-kata kemudian batuk yang tidak dibuat-buat maka ini tetap mutasil namun hukman jika juga orang yang bersin dan bicara kemudian bersin maka e, <clears throat> itu eh, kemudian menghentikan pembicaraannya maka ter, terhukum masih bersambung. Tidak tahu. Ya, jadi istisna memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bersambung, baik hakiki ataupun hukman. Yang dimaksud mutasil hakiki adalah mubazir istisna tersebut langsung bersambung dengan mustasna minhu tanpa dipisah oleh pemisah di antara keduanya. Sedangkan mutasil hukman adalah istisna yang dipisah di antaranya dan dengan mustasna minhunya fasilun dengan satu pemisah. Akan tapi pemisah tersebut tidak mungkin dicegah. Semacam <coughs> ya, batuk dan bersih Seorang yang kemudian berbicara kemudian diselingi dengan batuk ataupun bersin, maka itu tidak mungkin dicegah. Fa'in fasola bainahuma fasilun jika antara istisna dan mustasna minhu itu ada pemisah yaitu pembicaraan yang lain au sukutun atau ada diam maka tidak sah istisnanya contoh adalah mengatakan semua budakku saya merdekakan abidi ahran semua budak yang kumiliki semuanya bebas semuanya sekut, kemudian dia diam atau ia takalam berbicara bikalamin akhar dengan pembicaraan yang lain tidak bersambung dengan masalah ini Nah, habis saja bicarakan budak, semua budak masalah merdekakan, kemudian bicara masalah bakso. Nah, itu kemudian kecuali. Nah, kemudian setelah itu kemudian ila Said, kecuali budakku yang namanya Said. Maka ini ada fasil, itu pembicaraan yang tidak berkaitan dengan tidak terkait dengan masalah dengan pokok masalah. Maka bagaimana istisna seperti ini? Maka istisnanya pengecualiannya tidak sah sehingga wa'i taku al semua budak tersebut itu difonis merdeka, dinyatakan merdeka. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua wakila dan dikatakan istisna itu sah. Ma'asukut diiringi diam atau fasil pemisah yang lain pembicaraan yang lain idakan al kalam jika kalimatnya itu masih wahid masih satu rangkaian contohnya dari Ibn Abbas radhiallahu anhu Nabi SAW mengatakan pada hari Fatul Mekah Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan Ya makhalaqas samawati wal Arba pada saat Allah menciptakan langit dan bumi Allah telah menjadikan bumi ini ada sebagai tanah yang mulia yang Allah larang di sana berbagai tindakan eh, <clears throat> kejahatan dan sebagainya. Meskipun terhadap binatang bukan yang ada di sana dengan tumbuh-tumbuhan di sana. layu Layudatu syaukuhu tidak boleh kemudian dipotong <clears throat> syaukuhu binatang berdurinya sekalipun binatang atau, ah, atau binatang tumbuhan yang berduri layu dadu syaukuhu tidak dipotong tumbuhan berdurinya tumbuhan yang berduri sekalipun tumbuhan tersebut tumbuhan yang berduri tidak boleh diganggu dipotong tidak boleh walayuktala khalahu dan tidak boleh dicabut rumputannya Maka semua rumputnya nggak boleh dicabut. Maka kemudian Al Abbas sama Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ila idkhir, tolong berikan pengecualian untuk rumput idkhir. Fa'inna maka senyap rumput itu khirtu liqainihim wa buyutihim. Untuk buyutihim, untuk kepulan rumah-rumah mereka. Liqainihim belum kecak ya. Dilewati dulu. Untuk kepulan rumah-rumah mereka. Fakal, Nabi SAW kemudian mengatakan ila idkhir Ya, itu kecuali rumput idkhir boleh dicabut, boleh dimanfaatkan. Maka di sini ada fasil yaitu perkataan abbas. Dia dengan abbas baru kemudian ila idkhir. Maka karena berdasarkan hadis pendapat kedua ini wadal kaul maka pendapat yang kedua ini lebih kuat karena eh, adalah tihadal hadis karena hadis ini menunjukkan hal tersebut maka bersambung akan tapi jika tidak bersambung karena diam atau pembicaraan yang lain itu boleh selama kemudian kalimatnya masih satu kesatuan. Ala yakuna mustasna aksara min nisfil mustasna minhu. Kalau kalau lahu ala ya asratu darahima. ila sitatan lam yasya al istisna'u walazimathu al asratu puluha wa qila istaratu dalika fayasya al istisna'u wa in kana mustasna akthar min nisfi fala yalzamuhu fil misali al madhkur ila arba'ah amma in in istasna al qula fala yasihu al qawlaini kalau qala lahu alayya asratun ila asratun ila asratan lazimatu al asratu kulluha. Wa hadha syartun fima idza kana al istisna min adadin. Amma in kana min sifatin fayasihu wa in khaja al kullu aw al Misaluhu qauluhu ta'ala li iblis. Inna ibadi salaka laka alaihi sultanun ila man ittaba'aka minal ghawin. Wa atau iblisa min bani adama aktar minan nis walau kulta a'ti man fil baiti ila aghniya fatabayyana anna jami'a man fil baiti aghniya saha al istisna wa lam yu'tau syai'an dan syarat yang kedua mustasna itu tidaklah lebih banyak daripada tidak lebih dari separuhnya mustasna minhu. Seandainya ada orang yang mengatakan lahu alayya saya punya utang kepadanya asratu darahim sebanyak 10 dirham atau 10 ribu misalnya saya punya utang kepadanya 10 ribu ila sitata kecuali 6 6 dirham atau 6 ribu sudah saya bayari ya, 6 dirhamnya sudah saya bayar maka istisna seperti ini la yasi al istisna maka istisnanya tidak sah walazimatu al asratu kuluha maka dia punya kewajiban untuk membayar 10 dirham tersebut secara keseluruhan Wakilah dan ada pendapat yang mengatakan tidak dipersyaratkan harus lebih banyak dari separuh. Mustasna harus lebih banyak dari separuhnya mustasna minhu. Oleh karena itu fayasi maka boleh saja istisna meskipun mustasnanya lebih dari separuh. Maka dalam menjadi kewajibannya sebagaimana dalam contoh di atas kecuali cuma empat dirham saja. Pendapat yang benar ya, istisna kurang dari atau lebih dari separuh yang dikecualikan itu boleh, namun eh, kurang fasih. Wah, boleh, akan tapi dalam bahasa Arab itu dinilai sebagai satu hal yang uh, agak cacat karena itu adalah gaya bahasa orang yang kemudian uh, tidak mahir berbahasa, tidak fasih. Gitu. Boleh, kan tapi dinilai tidak fasih. Itu yang lebih kuat. Ama in istasna adapun jika kok mengecualikan semuanya maka tidak benar ala menurut dua pendapat di atas Seandainya ada orang mengatakan lahu alaya aku punya kewajiban terhadap dia untuk membayar 10 10 ribu misalnya tidak asrof kecuali 10 karena sudah tak lunasi semua 10 kecil kecuali 10 maka dia berkewajiban asrof untuk membayar 10 itu seluruh kulaha seluruhnya ya tidak boleh kok kemudian syarat itu kemudian apa sama banyak dengan ya eh, atau mustasna sama banyak dengan mustasna minhu Wahada dan ketuan ini adalah syarat syarat Fima dan peka idakana istisna jika istisnanya adalah berupa bilangan. Adapun jika istisnanya berupa sifat, maka boleh-boleh saja lebih dari separuh. Bahkan wa in al kul meskipun yang tidak masuk dalam pengecualian tersebut adalah seluruhnya atau aksar lebih dari separuh. Contohnya firman Allah kepada iblis. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu kekuasaan atas mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu minal itu yaitu orang-orang yang sesat. Maka disini Allah mengucalikan ila manit taba'aka. Sekarang mana yang lebih banyak orang yang ikuti iblis ataukah kemudian hamba-hamba Allah? lebih banyak yang ikut-ikut iblis maka istisnanya lebih dari separuh atau iblis dan pengikut iblis dari antara manusia lebih dari separuh jika kau katakan berikanlah pada semua orang yang ada di rumah kecuali orang-orang yang kaya bayi maka kemudian nyatalah bahasa semua apa yang ada di di rumah itu akhirnya adalah orang kaya maka istisnanya adalah sah dan tidak berkewajiban untuk memberi apapun. Kemudian yang kedua mukhasis mutasil yang kedua adalah syarat. Syarat secara bahasa artinya alama. Oleh karena itu tanda kiamat disebut asratu sa'ah. Wal murad bi huna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan au adaman. Bi in asyartiyati au ihda akhwatiha. Yang dimaksud mukhasis mutasil berupa syarat adalah mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain adanya dan tidak adanya karena dengan menggunakan in sartiyah in yamane sartiyah atau salah satu saudara-saudaranya jadi yang namanya syarat itu akan menyebabkan hilangnya yang disarati ketika syarat hilang syarat sholat adalah wudhu. Maka yang kemudian jika kemudian syarat hilang, yaitu wudhu tidak ada, maka sholat tidak sah. Maka tapi jika syarat itu ada, belum tentu kemudian ada sholat. Karena habis kemudian wudhu ternyata dan tidur misalnya. Wasartu mukhasisun sawa'an taqaddama am ta'akhara. Dan syarat adalah mukhasis Baik dia berada di depan atau berada di belakang Contoh yang berada di depan firman Allah tentang orang-orang musyrik Fa'inta bu'akamu sholata wa atu zakata fakhalu sabilahu Jika orang kafir itu mau bertobat, menjalankan sholat, membayar zakat Maka biarkanlah jalan mereka Jangan ganggu mereka Contoh yang berada di di belakang firman Allah walladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alintum fihim khaira dan para budak-budak yang meminta alkitab transaksi mukatabah Alkitab ini transaksi mukatab yaitu tuan budak itu mau memerdekakan si budak tersebut jika dia bisa membayar jumlah uang. Itu budak mukatab. Mima marakat hukum dari apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Maka tibuhum, maka kemudian penulis permintaan budak-budak tersebut in alim tumfim khaira jika kalian mengetahui dalam diri mereka ada kebaikan nanti kemudian jika kemudian dia tidak jadi budak makin baik makin soleh Maka di sini ada syarat nah untuk letaknya di belakang. In alim tumfim khaira. Jika kalian mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga bentuk mukhasis mutasil, yang ketiga adalah asifat. Sifat di sini bukan sifat dalam ilmu nahu. Ma'as arab maknan yakta subihi ba'du afradil amin na'tin au badalin au halin. Segala sesuatu yang menunjukkan bimakna yakta subihi makna yang khusus dengannya ba'dul afrodil am sebagian anggota umum nah, maka sifat di sini boleh jadi wujudnya naat dalam bahasa nahu badal dalam istilah nahu atau hal dalam istilah nahu <coughs> maka sifat di sini mencakup tiga hal naat badal dan hal di mana naat badal dan hal tersebut menunjukkan bahasanya sesuatu yang dikhususkan tersebut nah, ada satu makna yang khusus berkaitan dengan anggota am tersebut Contoh naat. sama malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka nikahlah dengan mimma malakat aimanukum budak budak-budak yang kalian miliki min fatai min fatayatikumul yaitu kemudian eh, budak-budak yang beriman orang-orang yang kemudian laki-laki yang tidak mampu menikah dengan wanita merdeka karena besarnya biaya mahar dan sebagainya maka Allah perbolehkan untuk nikah dengan budak atau bahkan menurut sebagian ulama makruh meskipun semua syaratnya dipenuhi Nah, salah satu syaratnya syarat boleh syarat eh, wanita yang boleh wanita budak yang boleh dinikahi adalah min fayatayatikumul mu'minah budak tersebut adalah budak mukmin artinya budak nasrani ahli kitab tidak boleh Ya Allah membolehkan menikah dengan budak menikah dengan budak itu artinya budak tersebut milik orang lain ya ada seorang bujangan nggak punya ini nggak punya istri nggak punya budak nah, punya budak mungkin budak laki-laki maka kemudian eh, tetangganya itu juga <coughs> perempuan dan tidak kemudian eh, dan tidak dimanfaatkan eh, dia kemudian tidak tasari dengannya tidak kemudian dikumpuli maka kemudian ini kemudian wah berminat dengan kemudian budak tersebut maka ini diperbolehkan atau dimakruhkan meskipun semua syaratnya dipenuhi. Dan kemudian tentu minta izin pernikahan budak ini dengan seizin tuannya. E, sehingga jika kemudian jika diizinkan berarti ridho, ridho kan berarti artinya setelah di uh, dinikah orang lain ya tidak dia bersedia untuk tidak e, otak atik terhadap budak perempuan ini ya, sudah dia sudah setuju ya. dan bagaimana jika budak perempuan ini dijual ya, tidak apa jual jika kemudian dijual pada orang lain maka kemudian pemilik kedua itu posisinya sebagai pemilik pertama dia tahu kalau ini budak ini sudah bersuami maka artinya eh, dia mau kemudian membelinya dan tahu ini adalah budak yang sudah menikah maka pemilik kedua ya punya kewajiban untuk tidak kemudian eh, ngapa-ngapain dengan budak tersebut. Nah, nah Allah persyaratkan ada empat syarat. Salah satu syaratnya adalah mimfatayatikumul mukminat. Budaknya adalah budak mukminah. Maka budak yang kafirah baik itu eh, Nasrani ataupun kemudian ya Yahudi tidak boleh meskipun seandainya dia adalah wanita Nasrani, wanita Yahudi, wanita ahli kitab maka boleh dinikahi akan tapi untuk kemudian nikah dengan Buddha itu tidak karena Allah menegaskan man min fatayatikumul mu'minah Kemudian min fatayatikum mukminat di sini mukminat di sini adalah secara nahu naat dari fatayatikum. Dan ini adalah sifat yang menjadi uh, mukhasis bersambung. Kemudian badal walilai ala nasi hijul baiti dan manusia punya kewajiban untuk berhaji ke Ka'bah. Manis bapa ilai sabila itu orang yang mampu bepergian ke sana. Maka man di sini adalah badal dari anak. Manis tata di sini badal dari anak. Maka in, itu adalah istisna yaitu dengan sifat aslinya ala nasi itu untuk semua orang kewajiban haji itu untuk semua orang. Ketika Allah katakan manis tata'a ilaihi sabila, maka itu dikecualikan. Lain tidak mampu untuk berhaji, tidak wajib untuk berangkat berhaji. Demikian juga har. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, neraka kekal di dalamnya. Muta'amidan di sini hal nahu eh, dan ini adalah termasuk apa mukhasis yang bersambung seandainya seandainya tidak ada mutami dan mutamidan wa mayaqtul mu'minan fajazau jahannam dan pihak maka maka hukuman Khalid dan zihar itu berlaku untuk sengaja ataupun tidak sengaja akan tapi setelah dikasih hal muta'amidan, maka ini hanya berlaku jika sengaja. وصلى Allah ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? mukhasis ada mutasil, saya munfasil, yang mutasil disebutkan tiga itu istisna yang kedua syarat itu yang dimaksud syarat dengan in sartiyah atau teman-temannya dan yang ketiga adalah sifat dalam pengertian naat badal atau hak الكتاب بقال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أرجو أن الحمد لله على مصر وعلى فلسطين بك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك